Insya Allah kita akan sampaikan beberapa ayat dan hadis. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal Asri. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan empat hal yang wajib kita penuhi, wajib kita lakukan kalau kita ingin selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri" demi masa. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya semua manusia adalah dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa salihat dan orang-orang yang beramal saleh wa tawassa bil haqqi saling berwasiat saling mengajak untuk mengikuti al-haq wa tawasa sabri dan untuk saling bersabar di atas memegangi dan mengamalkan al-haq itu. Pada kalimat tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabri. Perhatikan pada kalimat ini. Tawasau artinya saling berwasiat memiliki wazan ta'awan saling tolong menolong tafa'al saling bekerja sama dan ini dalam rangka untuk keselamatan kita dari kerugian yang ada sehingga yang namanya tawasul haki haqqi mengajak kepada kebenaran itu bukan hanya tugas seorang ustadz saja. Tawasabil haqi tugas setiap insan yang ingin selamat dari al-khusr, dari kerugian. Sehingga tanggung jawab dakwah dalam hal ini yadu ilal haq mengajak manusia untuk mengikuti al-haq adalah tanggung jawab kita bersama. Adanya unsur ta'awun, tawasau, saling bahu membahu, saling menasihati, saling berwasiat, saling mengajak, saling mengingatkan untuk kita berada di al-haq. Semuanya sesuai dengan kemampuannya seorang ustadz karena dia mampu menyampaikan ilmu sebagai obat bagi hati kita agar selalu di atas al-haq maka usia tersebut menyampaikannya agar supaya kita selalu berada di atas al-haq kita mendapatkan nasihat-nasihat dari Ustaz itu agar kita bersabar dalam memegangi al-haq Nah, bagi yang lainnya bagaimana? Yang lainnya pun dituntut. Kalau itu bukan hanya satu pihak, tapi saling semua pihak agar selamat dari al-khusr, kerugian. Ada yang mampu dengan pemikiran dalam bab bangun bangun Dia menjadi divisi bangunan, sarana-prasarana. Ada yang mampu dalam hal dana. Dia memikirkan bagaimana. Karena semuanya butuh dana. cerbasuki mawabio. Semuanya itu butuh dengan biaya. Ketika memang diharapkan untuk baiknya. Ada yang memikirkan bidang ini, bidang itu. Ada yang memikirkan makanannya, minumannya, santri. Ada yang memikirkan belanjanya, ada memikirkan keamanannya, ada memikirkan dan macam-macam. Kita dituntut dalam ayat ini untuk bertahun alal haqqi dan bertahun agar kita bersabar di atas al-haq. Setiap kita harus memiliki andil karena ini syarat agar kita selamat dari kerugian dan tentunya tidak dibebani melebihi dari kemampuannya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertawun. Wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wa al udwan. Bertolong menolonglah kalian di atas ketakwaan, di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolonglah kalian di atas kemaksiatan dan dosa. Ayat ini agama muslimin adalah perintah. Amrun min Allah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah kita disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir tentang tafsir ayat tadi di atas. Saya bacakan tafsirnya beliau. Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil muawanati. Ini ucapan Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau Al-Qur'an Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam surat Al-Maidah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertawun tolong menolong bahu membahu Alafil khairat dalam rangka menjalankan kebaikan dan dalam rangka tarkul manhiyat meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Hadirin kaum muslimin, Al-Imam Qurtubi dalam tafsir beliau beliau mengatakan huwa amrun li jamil khalqi. Ayat ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal Ayat ini kata Imam Qurtubi amrun li jamil khalqi adalah perintah kepada semua manusia bitta'awuni untuk bahu membahu tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan dakwah wa muslimin adalah bagian dari amal soleh bahkan dakwah ini adalah amal jama'i yang dilakukan bersama-sama. Di antara bentuk amal jama'i dakwah adalah adanya pondok. Di mana di pondok kita itu disampaikan ilmu din. Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat dengan berbagai macam mata pelajarannya. Para santri datang dari jauh. Mereka memberikan jiwa raga, waktu dan tenaga untuk menerima ilmu yang akan kita sampaikan. Maka ini bagian dari dakwah, bagian dari jihad, bagian dari ibadah, amal saleh. Sifatnya kebersamaan. Maka mari ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk memiliki andil daun dalam kebaikan. Kebaikan itu diantaranya adalah dalam hal berjalannya kegiatan pondok yang kita miliki. Apa yang kita mampu dalam mewujudkan tahun ini? Apa yang kita bisa? Kalau Anda bisa mengajar, Alhamdulillah. Masuk kelas, ajarkan bidang studi, jam sekian, jam sekian. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ketika tidak mampu, maka ambil bagian yang sekiranya kau bisa menjadi pengurus di kantor kesertariatan engkau bisa komputer engkau bisa membuat surat menyurat engkau bisa membuat database engkau bisa mengatur SPP engkau di situ tahunya engkau tidak mampu engkau bisa yang lainnya sampai perkara yang sedang kita baca atau yang sedang kita sampaikan ronda kegiatan malam hari memberikan kenyamanan bagi para tulab baik itu banin atau banat mereka datang dari jauh orang yang asing bukan dari penghuni negeri kita dia taunya negeri ini aman daerah sini aman belajar dengan tertib dan baik, jiwanya tenang, itu butuh sekali untuk kita berikan itu kepada mereka. Sehingga mereka, ya kaum muslimin, tidurnya nyenyak. Karena besok subuh dia harus hafalan Qobliya subuh, yakni sebelum kegiatan subuh, MCK, salat malam, kemudian kegiatan berikutnya sampai mereka tidur kembali. Maka kita memberikan rasa aman kepada mereka. Dengan kita hadir menjaga keamanan lingkungan kita. Apalagi kalau banyak Khawatir ada yang bertindak tidak baik. Naik ke atap. Atau melubangi dinding. Atau dia mencuri-curi apa. Harus dijaga. Karena banat itu mereka terlingkupi. Mereka tidak tahu isi luarnya. Maka kita yang menjaganya. Wahai kaum muslimin. Ta'awun alal birri wa taqwa. Pengertiannya luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya beliau menggambarkan kehidupan mukminin apa penggambaran kehidupan kaum mukminin? al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saling tolong menolong. Sebagian dengan sebagian yang lainnya menguatkan, mengokohkan. Ini penggambaran kehidupan mukminin. Di mana setiap kita menguatkan satu dengan yang lain. Ekonomi yang satu lemah, kita bantu dia supaya kuat. Fisiknya sakit, kita bantu dia supaya sehat dia kurang ilmu. Para santri datang dari jauh, datang ke sini karena ingin belajar. Kita kasih ilmu, tahun, yajud, menguatkan satu lain. Pondok yang sedang kita sampaikan tidak bisa berdiri hanya satu ustadz yang mengurusinya. Banyak lini, banyak sisi yang tidak bisa seorang diri melakukannya urusan kurikulum, urusan mata pelajaran, urusan pencapaian target, urusan kemampuan anak, ini memakan waktu dan pikiran tersendiri. Di bidangnya orang-orang yang seperti itu. Pendataan, laporan kepada hukumah, data satu persatunya, yang masuk yang keluar, berkaitan dengan wali murid, dan yang lainnya. Mengurus, yang mengurus. Belum masalah urusan kasramaan, ada kasur, ada ini, ada itu, semuanya diadakan. Kebersihannya sampai urusan makan dan minum. Sehari tiga kali. Itu ada yang ngurusi. Kalau tidak ada yang ngurusi, tidak akan berjalan. Sebagaimana pasukan perang, ada jenderalnya, ada pasukan depan, pasukan tengah, pasukan belakang, ada logistik, ada ini, ada itu, macam-macam. Karena yang namanya jihad itu dua jenis. Jihad itu ada dua jenis. Sebutkan Imam membuka Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sahabat. Jihad yang pertama adalah jihadun bisir wasinan. Jihad dengan senjata, pedang dan tombak. Dan yang kedua, jihad bil wal burhan. Dengan ilmu, argumentasi, hujjah, Keduanya jihad fisabilillah. dua jihad fisabilillah. Maka ini al jemaah yang tidak mungkin satu orang tok yang memegangnya. Membutuhkan ta'awun. Membutuhkan bantu-membantu antara kita. Nabi menggambarkan kehidupan mukmin yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Kita menguatkan bodoh kita dengan apa yang kita mampu. Mampu pikiran dengan pikiran, mampu tenaga dengan tenaga, mampu dengan dana maka dengan harta. Ketika pondok kita meminta bantuan kepada kita, apakah yang bentuknya kerja bakti ataukah yang bentuknya adalah harian ya, ronda umpamanya, maka kita bersyukur kita mendapatkan kesempatan dalam agama ini untuk terjun mengambil bagian dalam jihad fisabilillah dalam bentuk ilmu, penyampaian ilmu, ilmu penyebaran ilmu dalam bentuk dakwah. Dalam hal ini adalah mengurusi pondok yang ada di Skarda. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan memiliki andil dalam hal itu. Hadirin kaum muslimin rahimani warahimakumullahu jami'an. Apakah orang yang menyiapkan sarana prasarana sehingga terwujud pendidikan dia mendapatkan bagian dari pahala dalam dakwah ini? Apakah orang yang ikut serta andil dalam menyiapkan umpamanya apa? Gedung, atau kebersihan atau tadi jaga malam apakah dia termasuk mendapatkan pahala dalam jihad ilmu ini jawabannya na'am kaum muslimin ya setiap yang ada di situ dia mendapatkan pahala saya akan saya akan bacakan dua hadis yang berkaitan tentang orang yang menyiapkan seorang yang akan berjihad fisabilillah maka dia pun ikut serta dalam jihad walaupun dia tidak berangkat jihad. Ini jihad yang bicara ini dibicarakan dan jihad dengan fisik. Maka demikian pula jihad dengan ilmu. Dibawakan Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin dalam bab Fitta'awuni al-bir wa taqwa Hadis Nabi hadis ke-177 dari sahabat Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا Barang siapa yang menyiapkan sarana prasarana seorang yang akan jihad di jalan Allah, fawa faqad hoza kata Nabi, sungguh dia telah berjihad, telah berperang. Ya. Wa man khalafa ghaziyan fi ali bi ghairin faqad ghaza. Barang siapa yang dia memperhatikan kemaslahatan keluarga yang dilihat, yang ditinggal oleh suaminya jihad fisabilillah, dia perhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, maka sungguh dia juga Bapak Gaza telah ikut berperang. Hadirin yang taklim seperti yang kita lakukan sekarang ini tidak bisa berjalan kecuali saling tahun ada yang menyiapkan mejanya sound systemnya, ada yang publikasi ada yang menyiapkan meja ada yang ini dan itu akan terwujudlah taklim semua pihak-pihak itu yang mengurusi Baik itu bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Dengan sebab inilah terselenggara kalah ilmu atau ta'lim. Jihad bil ilm tadi. Fakat hoza. Maka dia pun ikut serta dalam perang itu. Mendapatkan pahala. Sebagaimana orang yang ikut perang. Pondok berdiri oleh muslimin. Pernak perniknya sangat banyak baik dalam hal mengadakan bangunan tempat yang layak untuk belajar, asrama yang layak untuk dihuni, karena mereka harus memuliakan para talibul ilmi. Rasul saja menghormati mereka dengan mengatakan marhaban bi talibul ilmi. Selamat datang wahai para talibul ilmi. Dimuliakan talibul ilmi itu. Disambut kedatangannya. Innal Malaikat tahubbul Malaik Innal malaikata tahubbu ajniyataha li talibil Para malaikat mereka mengepakkan sayap-sayap mereka dalam rangka menghormati, memuliakan para para, para pencari ilmu. Kita adakan sarana yang layak untuk mereka huni agar supaya mereka belajar dengan baik Ustadz mengajar bagaimana dengan baik, tempat mengajarnya, alat-alat yang dibutuhkan, kemudian yang lainnya, saran-saran yang lain, sampai pada pembahasan siapa yang cari beras karena setiap hari harus makan, berapa kilo, dia harus menjakan uangnya, kebendahara yang mikir uangnya tinggal sekian, beli sekian, kurang sekian. Pengadaannya bagaimana? belanja sayuran, terus itu berjalan. Sayuran mentah, ya tidak bisa. ya, harus dimasak. Apa anak-anak dikasih kangkung mentah, kobis mentah, cabai mentah, segi semua semuanya dipangan kabe Krokoti, krokot, kasih ini pak. Nggih Butuh dimasak, ada yang masak, ada yang mikirkan gasnya, mikirkan minyaknya, mikirkan Siapa yang akan ngantar masakan itu? Siapa yang masak? Di mana tempatnya? Wah, pernah pernik pak. Belum lagi kalau SPP-nya padamu terlambat bayar. Uang sudah menipis sampai utang-utang sapa. Sapa sindang utang lah macam-macam pak mumet ngurusi pondok. Maka mari kita daun yang mampu di bidang tenaga aku ikut serta. Cuman waktu saya untuk Maisha. Ya sudah, malam hari jaga ronda agar pondok ini aman. Saya pernah ngobrol dengan Kanit Intel Kabupaten Cilacap di Polres panjang lebar tentang dakwah. Alhamdulillah, beliau orangnya bagus. Senang dengan kita karena beliau pernah tali. Di dalam obrolan itu ekonomi ya, muslimin bicarakan tentang keamanan. Hati-hati Pak Ustadz nanti mbok ditunggangi. Di waktu itu lagi panas-panasnya terorisme. Mereka itu menggunakan kendaraan dakwah salafiyah untuk berlindung. Karena mereka kenyaman dalam dakwah salafiyah, tidak ketahuan. Padahal kami tahu orang itu ada di tempat talimnya Pak Ustaz. Waktu itu teksnya adalah kami ada majelis salim di Mistagung Cilacap. Yang ikut, yang hadir, Masya Allah. Banyak. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang nabitar yang sudah keluar dan yang masuk dan sebagainya. Karena Nusa Kambangan itu tempatnya mereka. Dulu masih bebas orang-orangnya mereka datang ke Cilacap dan yang lainnya ikut talim kita. Kita mendapatkan masukan hati-hati ditunggangi, hati-hati ditunggangi. Komunikasi kita. Suatu hari ada informasi ada seorang wanita teroris. Kalau laki-laki harijun, jamaknya hawariju. Kalau ini wanita teroris, harijiyatun atau harijun, ah, harijatun. Seorang wanita yang berafiliasi kepada Usama bin Laden atau Abu Bakar Baghdadi, ISIS. Tampilannya kata Bapak ini seperti orang-orangnya Pak Ustadz. Bercadar, hitam-hitam. Kami nggak bisa membedakan. Kita butuh yang seperti ini agar jangan sampai salah tangkap, salah sangka, salah juga. Di antara yang disampaikan, pondok-pondok dijaga Sampai-sampai di waktu itu adanya wanita ini berkeliaran di Kabupaten Barilima Sakep, kami dapat informasi, namanya ini dari ini, ini, ini, ini. Kita dapat dikasih tahu. Kalau ada ini, hati-hati. Maka kita adakan, karena ini wanita, tugas di dalam dan dan yang lainnya. Khawatirnya mereka menaruh sesuatu yang tidak baik di tempat kita. Khawatirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak baik di tempat kita. Kemudian terekspos pondok kita yang akan kena. Butuh. Yang namanya kemungkinan-kemungkinan itu sangat mungkin sekali. Apalagi kita di wilayah, di lingkungan terbuka. Lempar bendera ISIS. Tiba-tiba didapati oleh orang wani mengibarkan bendera atau ada bendera ISIS atau ada simbol-simbol ISIS atau menaruh senjata dan dan yang lain mungkin terjadi itu obrolan di antara kami di waktu itu agar kita saling memahami jangan sampai dakwah kita ditunggangi oleh mereka nah pondok kita kalau tidak dijaga sangat mungkin sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu melakukan sesuatu yang mungkar. Kemudian kita yang kena dampak negatifnya. Lepas dari itu ya kaum muslimin, siapa yang ikut andil dalam pengurusan pondok itu adalah bagian ikut serta dalam dakwah ilallah. Dan itu mendapatkan pahala yang besar bagi mislimin. muslimin. Di samping itu adalah dalam rangka agar kita terlepas dari kerugian yang disebutkan dalam surat wal asri itu juga perintahnya Allah kepada semua hambanya wa ta'awanu bil taqwa untuk bertawun dan itu adalah sifat seorang mukmin yashuddu ba'du ba'dan menguatkan sebagian yang satu dengan sebagian yang lain ketika kita punya pondok kita tidak punya kiprah mana tahun kita mana kemukminan kita Mana kini kita dalam rangka membela dinullah? Ngajar sudah tidak bisa. Waktunya juga tidak bisa. Kesibukannya banyak. Yang dimampu ya apa? Ronda. Tetap orang gelem. Lakon apa mani, Pak? Mana? Simpati kita, simpati kita, tahun kita, halal diri wa taqwa. Pada itu bukan hanya himbauan, itu adalah kewajiban. Hadirin kaum muslimin, hadis yang berikutnya disebutkan dalam hadis ke nomor 178. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an an Nabi alaihi salatu wasallam musyrikin dan kafirin. Maka Nabi mengutus satu utusan ke Bani Hudail. Bani Lihyan dari kalangan Hudail. Apa ucapannya? Ucapannya. Liambait min kulli hendaknya pada setiap dua orang yang satu dikirim untuk perang, yang satu dikirim untuk ikut perang wal ajru bainahuma dan pahala jihad itu untuk keduanya. Kenapa? Karena dua orang ini saling mengurusi, saling bahu membahu, saling menyiapkan kamu yang akan berperang berangkat ke medan laga disiapkan kebutuhan-kebutuhannya dia berangkat ke Medan Laga, yang satu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggal. Begitu Nabi asalam Dan pahalanya dua-duanya mendapatkannya. Wal, arj, wal ajru bainahuma. Pahalanya diraih oleh dua pihak ini. Pihak yang berjihad di Medan Laga dan pihak yang mengurusi persiapannya semua yang ikut andil mendapatkan pahala. Semua yang ikut andil mendapatkan pahala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita ambil bagian dalam dakwah ini agar jangan sampai kita ketinggalan mendapatkan pahala yang besar ini. Di antara riwayat yang bisa kita bacakan adalah yang berkaitan dengan manja jahaza Tadi hadis yang dikami sampaikan Barang siapa yang dia menyiapkan perbekalan untuk jihad fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala yang serupa dengannya. Kita bacakan Imam Qurtubi, beliau menjelaskan قال القرطبي وفيه الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل Perhatikan ucapan Imam Qurtubi. Jika beliau menjelaskan hadis tadi di atas. Dalam hadis ini terdapat pelajaran Bos semua pihak, kullun setiap orang man aana yang membantu orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan falil maka bagi yang membantunya mendapatkan pahala dalam kebaikan itu. Walil ali alaihi ajrun fidul amil mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Ya, membantu. Kemudian beliau sebutkan hadis tadi di atas. Wa kadzalika saya bacakan kelanjutannya. Demikian juga man fattara sa'iman Siapa yang menyediakan bukaan bagi orang yang hendak berbuka puasa. Demikian pula orang yang membantu orang lain dalam ibadah yang lainnya, semisal haji, semisal umrah, kadzalika man a'ana hajan aw mu'tamiran bima yuqawi bihi ala hajjihi membantu orang haji, membantu orang umrah yang bisa menguatkan dia, menyampaikan dia, membantu apa yang bisa dibantu. Sampai pembahasan yang lainnya, siapa saja yang membantu seorang melakukan sebuah amal kebaikan, dia mendapatkan paling sama. Hal makan kita dalam mengurusi pondok Sekali lagi, tidak bisa sendirian. Melibatkan banyak orang. Dan ketahuilah, ketika kita dilibatkan dalam mengurusi pondok, itu maknanya Allah memberikan kesempatan bagi kita meraih pahala besar. Pertanyaannya kadangkala kita tidak sabar. Masa terus-terusan yang namanya ibadah terus-terusan, Pak. Oh, saya capek. Madek bisik. Madik siji, madik kabeh. Bubar. Ke grup ronda bubar nabe apa? Madik siji, madik kabeh. Barji, barbeh, bubar jiji, bubar kabeh. Ini penyakit. Jadi contoh, daun itu dalam mereka mencari pahala. Kita tidak ada di situ pamer kekuatan, pamer kekayaan. Wong ronda pak, wong kadang tegalebe terakhir belinya paling jisit. Mbok wonten sing atus pak? Ada. Ada juga yang datang medang-medang terus turu, macam-macam. Maka hadir menaikkan kita beramal, maka kita yang mendapatkan pahala. hadir menaikkan amalan manusia itu ada dua jenis. Amal manusia ada dua jenis. Yang pertama amalan yang bersifat kepentingan pribadi masing-masing. Maka pahalanya untuk pribadi masing-masing. Contoh seperti seorang baca Quran untuk kepentingan pribadinya. Ada amalan yang kedua, amalan yang kepentingannya dibutuhkan untuk dia dan untuk orang lain. Amalan yang kepentingannya dibutuhkan oleh dia dan orang lain. Semisal amalan jihad, amalan dakwah. Ini amalan yang kepentingannya, keperluannya untuk diri kita dan untuk orang lain. Pertanyaannya, manakah yang lebih utama di antara dua amalan ini? Manakah yang lebih utama di antara dua amalan ini? Jawabannya adalah yang kedua. Yang kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain. Apakah ada dalilnya kaum muslimin? Ada sebuah hadis Ibnu Umar di Syekh al walaupun tidak khilaf tentang riwayat ini tapi beliau menghasankannya al Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya ayul a'mal ahabu ilallah atau dengan kalimat lain ayun nasi ahabu ilallah manusia yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah manusia yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah qala Rasul mengatakan ahabun nasilallah anfa'uhum linnas Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anfa'uhum linnas paling bermanfaat. Jadi paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dalam sebuah redaksi, riwayat lainnya disebutkan dengan kalimat Ayun nasi khair. Manusia yang seperti apakah yang terbaik? Faqala anfa'um linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala Ibn Hanbal pernah ditanya rajulun yusalli wa yasum wa yatakif ahabu ilaik am rajulun yatakallama fi ahli bid'ah Imam Ahmad ditanya ada seorang yang dia sholat, dia puasa dan dia itikaf. Manakah yang lebih engkau sukai, manakah yang lebih engkau cintai Imam Ahmad? Dibandingkan dengan orang yang dia berbicara tentang bahaya bid'ah dan al-bid'ah. Ada dua orang. Yang satu dia melakukan ibadah salat, puasa dan itikaf yang satu orang yang berbicara tentang bahaya ahli bid'ah. Ditekalan fi ahli bid'ah. Manakah yang lebih kau sukai, lebih kau cintai Imam Ahmad? Faqala هذا الذي يصلي ويصوم ويتكي فإنه له Orang yang salat, yang puasa, yang itikaf, itu pahalanya untuk dia sendiri kemaslahatannya, kemanfaatannya itu dia. Wa man ladzi takallam fi al-bid'ah ada pun seorang yang berbicara tentang bahaya bid'ah dan ahli bid'ah, fa innahu lahu lil ghairihi muslimin. Itu kepentingannya itu dia agar selamat dari bahaya bid'ah dan bagi yang lainnya dari kalangan kaum muslimin agar mereka selamat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. hadza afdalu. Maka ini lebih afdal. Kenapa? Karena dari sisi kemanfaatannya. Hadirin kan? Pondok. Sekali lagi, kita sama-sama sebagai pengurus pondok. Saya mengurusi pondok. Ya, walaupun cuman ikut-ikutan. Antum mengurusi pondok. Hadirin yang menaikkan, ketika kita terjun dalam bidang ini, itu kemanfaatannya luas sekali. Coba lihat dulu santrinya kita. Dari berbagai tempat-tempat yang jauh-jauh. Di mana ketika mereka kelak menjadi orang yang tua, seumuran kita. Kita sudah lebih lagi. Kalau seandainya 20 atau 30 tahun yang akan datang. Umur saya berarti 75 atau 76. 30 tahun yang akan datang. Antum, wahai anakku 30 tahun yang akan datang, umurnya 40 atau bahkan 50. Di saat itu antum memegang estafet dakwah ini. Engkau mengajarkan ilmu ini kepada anak-anaknya kita, kaum muslimin yang berikutnya, yang berikutnya. Hadirin mereka. ketika kita andil dalam bidang dakwah yang seperti ini, kemanfaatannya luas. Mereka akan berhamburan, bertebaran di negeri-negeri mereka masing-masing, memiliki santri, pondok, mengajarkan ilmu di halak-halak umum. Itu karena kita yang mencontohi dan mengajarkannya, kita mendapatkan bagian pahala yang besar. Siapapun Anda yang andil dalam jihad faqad ghaza sungguh dia telah berperang maka hadirin akan marilah kita manfaatkan di beberapa tempat tidak ada pondok mereka pun tidak mendapatkan kesempatan untuk tahun dalam jihad dalam bentuk hujjah menyampaikan ilmu mereka mampu ke sisi keuangan, tenaga, waktu. Tapi mereka tidak punya ustaz yang bisa mengelola pondok. Sehingga tidak bisa berdiri pondok di tengah-tengah mereka. Mereka ada tanah. Tapi sulit. Pondok itu bukan hanya modal tanah dan bangunan. Tanpa adanya ahlul ilmi. Tidak akan bisa berdiri. Karena poros di situ ahlul ilmi. Keberadaan seorang yang memiliki ilmu. Dan berjalannya terus dibantu dengan yang lain. Tahun. Dan itu hukumnya wajib. Dan pahalanya besar. Maka mereka kaum bersyukurlah di daerah kita ini tempat saya sama antum berada ada pondok. Di mana pondok itu sarana bagi kita ikut berjihad. Jihad bil ilmi wal burhan jihad menyebarkan ilmu, jihad mendakwahkan sunnah, jihad melawan kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebidahan, kemaksiatan. Itu semuanya adalah ladang ibadah bagi kita. Siapapun Anda bisa bertahun semampu yang kau bisa. Engkau bisa dengan ilmu dengan ilmu. Engkau bisa dengan hartamu dengan hartamu. Engkau bisa dengan tenagamu dengan tenagamu. Engkau bisa dengan kemampuan yang kau miliki, kau bisa. Tafadul barakallahu fikum. Manfaatkan kesempatan yang satu ini. Guna meraih pahala yang berkali-kali-kali lipat. Masing-masing kita serus dengan urusan pribadi masing-masing. Salat, wajib, sunnah, keratul Quran, puasa, itikaf, telabul ilmi. Masing-masing kita. Tetapi ketika ada kesempatan guna meraih pahala yang lebih lagi, kenapa kita tidak lakukan itu? Kenapa kita tidak segera menyambutnya? Padahal satu kali engkau mengajarkan ilmu dan kau bisa memahamkan akidah yang benar, menyelamatkan manusia dari api neraka. Engkau mengajarkan ilmu kepada muridmu sekian sekian sekian. Taklimu sekian sekian sekian, masya Allah, orang memahami dan mengikuti sunnah melalimu. Luar biasa. Dan perlu kita tahu, ibadah itu ada yang berhenti setelah kita mati dan ada yang berlanjut seakan-akan kita masih mengamalkannya. Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min Apabila ada seorang manusia meninggal dunia maka terputus amalannya. Karena mati dia tidak lagi bisa beramal. Maka amalan-amalan yang dulu dia lakukan semasa hidupnya terhenti karena kematian. Kecuali tiga hal. Sadaqatun jariah. Anda punya harta. Anda bisa menggunakan hartamu untuk jihad fisabilillah. Apakah itu perang di medan laga atau kau jihad bil ilmi bisinan bil ilmi al hujjah wal burhan dengan hujjah engkau bikin sarana sarana prasarana engkau bangun masjid engkau bangun asrama engkau adakan kitab engkau ini dan itu dengan hartamu atau kalau engkau tidak memilikinya maka dengan ilmu yang dimanfaatkan sepeninggalmu dan pondok adalah dunia yang kedua ini. Ilmu yang dimanfaatkan sepeninggal kita. Maka siapapun yang ikut serta dalam andil ini, baik dia ustadznya, musyridnya, pengajarnya, ustadz ustadzahnya, atau pengurus di kesertariatan, atau yang lainnya, atau yang memikirkan sarana-prasarana, atau yang menggali dana, atau yang berupaya dalam bisnisnya, usaha pondok atau sampai pun yang tidak kalah penting menjaga keamanan. Semuanya mendapatkan pahala ini oleh muslimin. Jangan lewatkan. Karena kita akan mati. Cari amalan-amalan yang kalau kita beramal, sampai pun kita mati tetap mendapatkan pahalanya. Cari itu. Jangan mencukupkan dengan amalan yang bisa berhenti. Punya harta, punya ilmu, punya anak. Anak dididik dengan ilmu yang syar'i menjadi waladun saleh. Apapun diamalkannya, orang tua mendapatkannya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, marilah kita ambil kesempatan mumpung kita masih hidup Mumpung kita masih ada di lingkungan pondok. Mumpung kita tidak jauh dari pondok. Kita bisa bertahun alal birri wa taqwa. Dalam hal ini diantaranya adalah ronda. Pentingahi. Karena banyak sekali kalau tidak ada yang ronda bisa ada pencurian ya atau sesuatu yang jelek saya pernah mendengar pondok banat disatroni. Bahasa kasarnya disatroni. Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada yang melempar atapnya, ada yang ngintip, macam-macam. Nah ini, siapa yang bertanggung jawab? Apakah banat yang harus ronda keluar? Tentunya kita. Yang berdomisili di sekitarnya ambil bagian mendapatkan baling besar ini. Ketika para santri tahu, oh ada yang ronda, oh tenang jiwanya. Oh ada yang security, menjaga, di shift tiga kali mamanya. Ada yang masuk, stop. Apa kepentingannya Anda? Hati-hati dengan, sekarang ini zamannya orang kurir. Orang ngirim sesuatu itu dengan cara paket Ketika ada security di depan, dihentikan paket itu. Alamatnya siapa? Jelas atau tidak? sendiri kita atau bukan? Nggak boleh masuk sampai dipastikan. Jangan-jangan sesuatu yang berbahaya. Kita tidak tahu. Oh, mungkin itu bisa terjadi. Malam hari apakah ada paket? Mungkin tidak ada. tapi ada maling yang mengintai. Motor hilang, sepeda hilang, baju hilang. Bisa terjadi. Karena semua orang lalai. Maka mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa difahami. Oh amalan itu ada dua. Ada yang untuk pribadi dan ada kepentingan untuk umum. Pahalanya lebih besar ketika kita mengamalkan yang kepentingannya untuk umum. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.